Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Kurang ikhlas melepas. Bukan sabar kalau masih berat. Bukan ikhlas kalau masih sakit. Lepaskan saja. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairu minha. Bukan tidak boleh merindukan, tapi tidak boleh tenggelam dalam rindu yang bukan ke Allah. Maafkan siapapun yang pernah menzolimi mantan berbuat dan menyakitkan terhadap masa lalu kita mereka nggak sadar kalau itu teh dosa sudah maafkan dir mantan maafkan aku yang dulu